Akidah Syekh rahimahullah. Akidah beliau dan prinsip-prinsip beliau. Agar kita tidak tertipu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada syekh dituduh dengan berbagai macam akidah yang sesat, pemikiran yang sesat dan seterusnya. Maka ternyata dalam Durar As-Saniyah disebutkan ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menerangkan tentang prinsip-prinsip yang dipegangnya. Awalnya atau kalimat awalnya sudah kita baca. Sekarang tinggal kita lanjutkan. Ucapan beliau asyhadu usyhidullah wa man hadarani minal malaikah wa ushhidukum anni a'taqid ma'ataqadathu al aku persaksikan kepada Allah dan aku persaksikan kepada siapa-siapa yang hadir dari para malaikat semuanya wa dan aku persaksikan pada kalian semua anni a'taqid ma'taqadatul firqatun najiyah. Bahwa aku meyakini dengan keyakinan firqatun najiyah. Golongan selamat. Ahli sunnati wal jamaah. al iman billah. Yaitu beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Beriman pada kitab-kitabnya. Beriman kepada rasul-rasulnya beriman pada hari kebangkitan setelah kematian wal iman bil qadari khairihi wa syarrih dan kami beriman dengan takdir baik dan buruknya beliau sebutkan bahwa beliau beriman dengan semua prinsip-prinsip keimanan atau rukun-rukun iman wa minal imani billah kata beliau selanjutnya dan termasuk beriman kepada Allah adalah beriman kepada sifat-sifatnya yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam maka kita iman min ghairi tahrifin dengan tanpa menyelewengkan maknanya wala ta'tilin dengan tidak menolaknya bal a'taqid أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء bahkan kami meyakini bahwa Allah tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya wa huwa as al-basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat fala unfi anhu ma wasafa bihi nafsa maka aku Kata Syekh rahimahullah, tidak menafikan, tidak menolak satu sifat pun dari sifat-sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Walau harrifil kalima an mawadhi'ihi dan aku tidak merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Walau ulhid fi asma'ihi wa ayatih dan aku tidak berbuat ilhad, tidak menyelewengkan nama-namanya, dan ayat-ayatnya. Walau kayif dan aku tidak mempertanyakan kayak apa dan seperti apa. Walau umatsir sifatihi bisifati khalqi. Dan aku tidak menyamakan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Liannahu ta'ala la samiyya lahu wa la kuf'a lahu ند له karena dia Allah tidak ada sesuatu pun yang sepadan dengannya nggak ada sesuatu yang sekufu dengannya nggak ada sesuatu yang bisa menjadi tandingannya dan tidak bisa dikiaskan dengan apapun dari makhluk-makhluknya lihat keyakinan beliau keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fa'innahu subhanahu a'lam binafsihi wa bighairihi. karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang dirinya dan juga tentang yang selainnya. Maka semua sifat-sifatnya yang Allah gambarkan tentang dirinya dalam Al-Qur'an kita terima. Kita iman dan itu minal imani billah termasuk keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala asdaqa qilan karena ucapannya yang paling benar Wa ahsana hadithan dan yang paling bagus ucapannya. Paling jujur dan paling bagus. Fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun. Maka Allah Maha Suci dan aku sucikan dari semua gambaran-gambaran yang digambarkan oleh orang-orang yang menyelisihi sifat-sifat tersebut dari golongan ahli takyif wa ahli tamthil ini kita sucikan Allah dari ucapan orang-orang yang menggambarkan tentang Allah dengan gambaran-gambaran yang batil yang menyerupakan dengan makhluk wa amma nafahu anhu nafun min ahli tahrif wa ta'til dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dari penolakan-penolakan sifat dari golongan ahli ta'til yang menolak sifat. Maha suci Allah. Tidak mungkin Allah tidak punya sifat. Dan maha suci Allah tidak mungkin Allah sama dengan makhluknya. ahli sunnah. Di tengah-tengah antara ahli ta'til dengan ahli tamthil. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. wa salamun المرسلين والحمد لله رب alamin. Allah berfirman, Maha Suci, Rabb, Rabbul Izzati, yang Maha Mulia dari apa-apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin dan keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillah rabbil alamin. selanjutnya berkata Syekh prinsip yang kedua. Wal firqatu najiyatu wasatun fi bab af'alihi ta'ala bain al qadariyah wal jabriyah dan firqatun najiyah ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah di antara golongan jabriyah dan qadariyah dalam masalah fi'lullah dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yakni masalah apa yang Allah takdirkan masalah-masalah yang Allah sudah tentukan, yang sudah takdirkan pada semua makhluk-makhluk. Maka firqatun najiyah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah menolak takdir. Menganggap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan apapun. Maka ditentang oleh Syekh. Tidak Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu dan itu rukun min kali iman. Tetapi tidak seperti Jabriyah yang menyatakan bahwa semua perbuatan-perbuatan hamba ini adalah perbuatan Allah, tidak boleh disalahkan. Mereka katanya meyakini takdir. Katanya Jabriyah bahwa Allah itu sudah menakdirkan segala sesuatu, berarti semua perbuatan para hamba adalah perbuatan Allah. Maka siapa yang berbuat baik itu perbuatan Allah, siapa yang berbuat jelek itu pun perbuatan Allah. Maka tidak dicerca orang yang berbuat jelek dan tidak perlu dipuji orang yang berbuat baik. Semuanya sama karena melaksanakan perbuatan Allah katanya. Naudzubillah. Berarti di mana kesesatan Jabriyah? Menggugurkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perlunya syariat. Ngapain syariat? Karena semuanya takdir. Yang berbuat baik takdir, yang berbuat jelek takdir, yang beriman takdir, yang kafir juga takdir. Gak ada bedanya kata mereka. Maka semua orang taat. Semua orang sedang melaksanakan perintah Allah semuanya. Astagfirullah. Buat apa syariat? Ada pun ahlu sunnah yang diyakini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwa kami ahlu sunnah firqatun najiyah tengah-tengah antara keduanya. Tidak menolak takdir seperti Qadariyah, tetapi tidak menolak syariat seperti Jabriyah. Meyakini bahwa semua dengan takdir Allah, tetapi tetap berupaya untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala harapan-harapan baik. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه kata Syekh selanjutnya dan ahli sunnah firqatul najiyah tengah-tengah di antara dalam bab wa'id tengah-tengah dalam masalah bab ancaman Allah tengah-tengah antara al-murji'ah wal wa'idiyah Ancaman Allah artinya apa-apa yang Allah ancamkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang berbuat demikian maka akan masukkan dalam neraka jahanam. Barang siapa yang berbuat kufur maka akan diazab. Barang siapa berbuat begini akan begini. Itu ancaman-ancaman. Ternyata masalah ancaman-ancaman Allah ini terbagi manusia menjadi dua titik ekstrim. Dan tengah-tengahnya ada kelompok wasat. Jadi ada tiga golongan. Golongan ekstrim kanan, golongan ekstrim kiri, dan golongan wasat. Di mana titik ekstrimnya? Yang pertama menyatakan ancaman Allah pasti terjadi. Maka ketika mengatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama-lamanya maka si ekstrem ini tadi golongan ekstrem berkata berarti siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka Siapa ini golongan ekstrem yang menyatakan siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka? Mu'tazilah dan juga Khawarij. Perbedaannya antara Mu'tazilah dengan Khawarij, kalau Mu'tazilah tidak menamakannya sebagai kafir, tetapi Khawarij menamakannya kafir. Kalau kekal dalam neraka, berarti kafir. Kalau Mu'tazilah bukan, bukan kafir, tapi juga bukan mukmin. Ada manzilatun baina manzilatain. Ada satu kedudukan di antara dua kedudukan yaitu kedudukan pusaka kata mereka. Bagaimana di akhirat? kata Mu'tazilah kekal dalam neraka karena Allah mengancam dengan kekekalan. Sebaliknya, ada yang ekstrim dengan lawannya. Tidak. Orang yang bermaksiat tidak merubah apapun. Imannya tetap sempurna. Berkurang pun tidak. Kata siapa? Murjiah. Bagaimana dengan ancaman Allah? Ancaman tinggal ancaman. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang yang berbuat dosa selama dia bersyahadat. Katanya. Ini ekstrim kesebaliknya. Yaitu kaum murjiah. Berarti ada kaum murjiah, ada kaum wa'idiyah. Wa'idiyah beranggapan bahwa ancaman-ancaman Allah pasti terjadi. Maka siapa yang diancam dan terkena ancaman maka dia kekal dalam neraka jahanam. Sama dengan ancaman-ancaman Siapa yang membunuh seseorang maka dia kekal dalam neraka. Wa ghadiballahu alaihim. <clears throat> Allah murka kepadanya. Kan Allah disebutkan kekal di dalamnya. Ancaman-ancaman seperti ini. Ahli sunnah wal jamaah al-firqatul najiyah yang diyakini oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa firqatul najiyah tengah-tengah antara keduanya antara murjiah dengan wa'idiyah wa'idiyah ini mu'tazilah dengan khawarij bagaimana tengah-tengahnya bahwa ahlus sunnah berkeyakinan bahwa ancaman Allah itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Insya'a nafadha kalau Allah kehendaki, Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah tidak terapkan. Kalau Allah kehendaki, Allah kurangi. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan. Ini khunilah azakumullah yang dilupakan oleh wa'idiyah. Wa'idiyah itu menganggap bahwa wa'id sama dengan wa'ad. Mereka mengkiaskan wa'id dengan wa'ad. Apa bedanya wa'id dengan wa'ad? Wa'id ancaman, wa'ad itu janji. Apakah sama janji dengan ancaman? Mereka, Mu'tazilah dan Khawarij menganggap ancaman itu sama dengan janji. Sebagaimana janji harus ditepati, ancaman pun harus ditepati. Karena sama-sama janji. Ini janji baik, ini janji buruk. Kias, kias fasid. Itu kias yang rusak Mengapa demikian? Karena kalau mengingkari janji, apa disebutnya? Disebutnya apakah khianat atau disebut dengan uh, eh, mukhliful miyat menyelisihi janji dan itu sifat jelek. Menyelisihi janji sifat jelek. Tidak mungkin bagi Allah menyelisihi janjinya. Wa'adullah. La yukhlifullah wa'adahu. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat bahwa Allah enggak akan menyelisihi janjinya, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Itu kalau menyelisihi janji. Tapi kalau menyelisihi ancaman, apakah itu termasuk pengkhianatan? Apa termasuk sifat jelek? Bukan. Sifat baik. Apa namanya? Kalau sudah diancam, kemudian Allah tidak jadi menimpakan. Apa namanya itu? Maaf. Dan itu sifat Allah. Afuun. Ghafur. Diampuni oleh Allah. Sudah diancam, tapi diampuni. Apa itu? Sifat jelek apa sifat baik? Sifat baik. Ghafurur Rahim. Allah maha penyayang, maha pengasih. Maka Mu'tazilah dan Khawarij sesat karena mereka menganggap ancaman itu seperti janji. Harus ditepati. Wa man wa rasulahu fa inna lahu Siapa yang bermaksud pada Allah, maka tempatnya dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Ini mengerikan sekali. Kita akan katakan sebagai ahli sunnah bahwa itu ancaman. Yang nama, an, namanya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan nanti apakah Allah akan timpakan ancamannya atau Allah kurangi atau Allah maafkan. Tetapi tidak ekstrim seperti murjiah. Kata murjiah, orang berbuat dosa apapun tidak berkurang imannya. Apalagi dia ada. Imannya berkurang saja tidak. Ada pun ahlu sunnah menyatakan imannya akan berkurang, berkurang, berkurang dengan dosa-dosanya. Lihat tengah-tengah antara murjiah dengan wa'idiyah. Waqala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wahum wasatun fi babil iman. والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية demikian pula ahlu sunnah tengah-tengah dalam masalah iman antara haruriyah dan mu'tazilah antara khawarij dan mu'tazilah dengan murjiah dan jahmiyah Wahum wasatun fi babi ashabi Rasulullah dan juga Firqatun najiyah tengah-tengah di antara atau masalah sahabat Nabi tengah-tengah di antara Rafidah dan Khawarij. Bagaimana Rafidah terhadap sahabat Nabi? Dia dalam keadaan mencerca sebagian sahabat bahkan mengkafirkannya. Sebagian yang lainnya gulung berlebihan diangkatnya Ali seperti Tuhan, seperti ilah atau seperti nabi. Sedangkan Khawarij mengkafir-kafirkan para sahabat. Maka firqatun najiyah tengah-tengah memuliakan para sahabat tetapi tidak mengkultuskannya. Menghormati memuliakan para sahabat tetapi tidak meninggikannya di atas nabi. Apa kata Ibn Abbas? Aqulu qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan berkata Rasulullah. Kenapa kalian bantah dengan berkata Abu Bakar, berkata Umar? Maknanya dudukkanlah Abu Bakar wa Umar di bawah ucapan Rasulullah SAW. Katakan ibn Allah. Jangan ngulu, tetapi jangan pula taksir. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ini akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, wa a'taqidu anna al-Qur'an kalamullah dan aku berkeyakinan bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Munazzalun ghairu makhluq yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari sana dari Allah ucapan itu dan akan kembali kepada Allah. wa annahu takallama bihi dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara tetapi tidak sama dengan makhluknya. Benar-benar berbicara dan menurunkan kepada hambanya dan rasulnya. Wa aminahu ala wahyi. Diturunkan oleh Jibril. Safiruhu bainahu wa baina ibadih. Sebagai utusan. Perantara antara Allah dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. <clears throat> meyakini dengan keyakinan ahli sunnah bahwa Allah berbicara didengar oleh Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh kita dalam kitab Al-Qur'an. Wa umin bi anna Allah fa'alun lima yurid dan aku beriman bahwa Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Walayakunu fi mulkihi syai'un illa bi iradatih. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak akan keluar sedikit pun dari kehendak Allah. Wala syai'a fil alam yakhruj an taqdirih. Enggak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Semuanya di bawah takdir Allah. Wala yasur illa an tadbirih. Tidak terjadi kecuali dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mahida li ahadin anil qadaril mahdud. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari keputusan Allah yang sudah ditentukan. Wala yatajawaz ma khatta lahu fil lawhil masqur. Tidak akan ada seorang pun yang bisa melampaui atau keluar dari apa yang sudah ditulis di lauhil mahfum al-mastur yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahlu sunnah. Apakah berbeda dengan para ulama? Apakah berbeda dengan para imam-imam ahlu sunnah? Apakah berbeda dengan imam Abu Uthman al-Sabuni dalam akidahnya? Akidah salaf ashabul hadis. Apakah berbeda dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahim berbeda dengan Ibnu Qayyim? Apakah berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i? Apakah berbeda dengan mereka para a'immah? Tidak berbeda sama sekali. Tidak ada alasan untuk mencercanya karena akidahnya akidah mereka para imam-imam. Kalau yang seperti ini disalahkan, dianggap sesat, berarti kalian menyesatkan seluruh para imam-imam ahli sunnah, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah. Masih dilanjutkan kata beliau, wa a'taqidu dan saya berkeyakinan. Al-iman Bikulli ma akhbara bihi Nabi dan aku percaya. Aku beriman dengan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Aku beriman dengan semua yang diberitakan oleh Nabi tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kematian. Umin bi fitnatil qabri wa na'imihi. Aku beriman dengan adanya azab kubur dan kenikmatan kubur. Wa bi'adatil arwahi ilal ajsadi. Dan aku beriman dengan kebangkitan dikembalikannya ruh-ruh ke jasad-jasadnya. Fayaqumun nasu lirabbil alamin. Kemudian manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Hufatan, uratan, hurula. Dalam keadaan tidak memakai pakaian apapun. Tidak beralas kaki. Dalam keadaan belum dikhitan. Kami beriman. Tadi minhum syams. Matahari ketika itu mendekat di mahsyar. Wa tabul mawazin dan juga beriman dengan dipancangkannya timbangan-timbangan amal perbuatan. Wa dan bihal a'malu al-ibad dan ditimbang amal-amal perbuatan para hamba. Faman takulat mawazinuhu Faulaika humul muflihun. Siapa yang berat amalan baiknya, maka dia orang yang berhasil mendapatkan kejayaan. Wa man khaffat mawazinuhu dan siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Kami beriman dengan adanya timbangan amal perbuatan. Berarti beliau benar-benar ahli sunnah bukan aklani Bukan mereka-mereka yang menolak takdir qadariyah, bukan mereka-mereka yang menolak kebangkitan, bukan mereka-mereka yang menolak timbangan. Dan kami beriman kata beliau, tunsyarud dawawin disebarkannya catatan-catatan amal perbuatan. Fa'akhirun kitabahu biyaminih. Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya. Ada yang mengambil catatan-catatannya dengan tangan kirinya. Dan ini semua yang dikabarkan dalam Al-Quran. Siapa yang mengambil dari kanannya maka dialah orang-orang yang selamat dan siapa yang mengambil tangan kirinya maka dia orang-orang yang celaka. Selanjutnya beliau berkata, "Fa'umin dan juga aku beriman di nabiyina." Kami beriman dengan telaga haud yang Allah berikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qiyamah yaitu di hari kiamat Ma'uha asyadda bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumi sama. Yang <clears throat> gayung-gayungnya. Bejana-bejananya. Lebih banyak dari bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syurbatan lan yamma ba'daha abada. Siapa yang meminumnya satu kali tegukan saja, maka dia nggak akan haus selama-lamanya. Aku beriman dengan ini. Ini diberitakan dalam Quran dan Sunnah secara mutawatir. Semua yang disebutkan adalah perkara-perkara yang mujma' alaih. Perkara yang disepakati secara ijma' oleh para ulama. Artinya beliau tidak berbeda dengan seluruh para ulama sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in dan para a'imah yang setelahnya. Qala wa umin dan aku beriman bi anna sirat mansubun ala syafiri jahannam yamurru bihin nas ala qadri a'malihim dan aku pun percaya aku beriman dengan adanya nanti jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam yang akan melewati nanti manusia sesuai dengan kadar amal-amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin yang berhembus, ada yang seperti kuda-kuda yang gagah, dan ada pula yang merangkak, ada pula yang demikian sampai mereka ada yang tersungkur dalam neraka jahanam. Ada pula yang akhadatul kalalib yang tersambar dengan sambaran-sambaran api neraka. Khonikulina azakumullah. Ini juga diberitakan secara mutawatir. Kata beliau, aku beriman dengan itu. Wa amin bi syafaatin Nabi dan aku beriman dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa annahu awwal syafi'in wa awwal musyaffa'. bahwa beliau adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Wala yunkir syafa'atan Nabi illa ahlul bid'ah wal dalal. Tidaklah mengingkari syafaat Nabi Muhammad kecuali ahlul bid'ah dan kelompok sesat. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Tuduhan mereka menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Wahab tidak percaya dengan syafaat Nabi. Kenapa? Karena tidak boleh meminta-minta ke kuburan. Berbeda. Ya. Keyakinan bahwa Nabi memiliki hak syafaat, bahkan beliau merupakan orang yang pertama memberikan syafaat dengan larangan. Jangan meminta kekuburan kuburan, berilah syafaat kepadaku. Dua perkara yang berbeda. Yang ini keimanan yang harus diimani. Karena syafaat Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dan mutawatir. Dan disebutkan dalam Al-Quran tentang adanya syafaat. Tetapi kalau menyembah batu, kuburan batu nisan, menyembah benda-benda mati atau orang-orang mati dengan alasan meminta syafaat, Allah bantah dalam Al-Quran. Fama tanfauhum syafaat syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya siapapun. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, hendaklah berupaya untuk menjadi orang yang bertauhid. Karena ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, man as'ad an-nas bi syafa'atika yaum al-qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu? Dikatakanlah Nabi dengan jawaban yang sangat jelas. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, mereka lah yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa yang ingin mendapatkan syafaat bukan datang ke kuburan ke kuburan untuk minta syafaat, tetapi hendaklah menjadi orang yang jujur, konsekuen dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Kembali pada ucapan beliau. Kalau wa'umin Aku beriman dengan syafaat Nabi Muhammad SAW dan bahwasanya beliau orang yang pertama memberikan syafaat, pertama diizinkan untuk memberikan syafaat dan tidak ada yang mengingkari syafaat kecuali ahlul bid'ah wad dalalah walakinnaha la takunu illa ba'dal idni warridha tetapi aku berkeyakinan bahwasanya syafaat itu tidak akan terjadi kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan setelah diridhoi oleh Allah. Berarti siapa pemilik syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah seluruh syafaat. Ada dalam Al-Qur'an kalimat yang sangat tegas, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah seluruh syafaat. Artinya semua para syafi' semua yang memberikan syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah dan keriduan dari Allah. Izin bagi yang memberikan syafaat dan keriduan kepada yang diberi syafaat. Kalau dia diizinkan memberi syafaat tetapi ingin memberikan syafaat pada orang yang kafir, Allah tidak ridha. Wala yarda li'ibadihi Allah tidak ridha pada hamba-hambanya yang kufur. Allah tidak ridha kekufuran pada hamba-hambanya. Allah sudah nyatakan tidak ridha. Maka betapa banyaknya malaikat di langit yang memberikan syafaat tetapi nggak bermanfaat kecuali dengan izin Allah dan keridhaan. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم من بعد أن يأذن Allah liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak. Wa kam min malakin fis samawati. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang la tuhni syafa'atuhum syai'a, yang enggak bermanfaat syafaatnya sedikit pun. Illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diridhoi Barakallahu fikum. Ini keyakinan ahli sunnah. Keyakinan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Qala, kata beliau, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman ارْتَضَى Allah tidak dikatakan mereka tidak akan memberikan syafaat kecuali untuk yang diridhoi Allah. Man dalladhi yashfa'u illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Wala yarda illa tauhid, sedangkan Allah tidak ridha kecuali tauhid. Wala ya'zan illa li ahli. Allah tidak akan izinkan kecuali untuk ahli tauhid. Wa ammal musyrikun falaysa salahu minasy-syafa'ati nasib. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka enggak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari syafaat. Dalilnya, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Enggak bermanfaat bagi mereka syafaat pemberi-pemberi syafaat. Selanjutnya kata beliau, wa umin bi anna jannata wan nar makhluqatan dan aku beriman. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Aku beriman bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Wa annahuma al-yawm mawjudatan dan keduanya hari ini sudah ada. Wa annahuma la yasniyan dan bahwasanya keduanya tidak akan fana. Akan kekal terus. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim al qiyamah dan bahwasanya orang-orang beriman akan melihat surga dengan mata-mata mereka dan akan melihat Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah beriman pula dengan ru'yah. Dilihatnya Allah nanti oleh penduduk surga yaumul qiyamah. Kama al qamara al badri sebagaimana manusia melihat bulan purnama di malam yang terang benderang. La yudawuna fi ru'yatihi, enggak perlu bersak desakan untuk melihatnya. Ini juga dari hadis yang mutawatir. Yang Nabi menyatakan, "Satarawna rabbakum." Kalian akan melihat Rabb kalian. Kama al qamar lailatal badri sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudamuna fi kalian enggak perlu berdesak-desakan. Dari tempatnya masing-masing bisa melihat bulan. Dan ini barakallahu fiikum Enggak ada satu ulama pun yang menganggap bahwa ini menyamakan Allah dengan bulan. Sama sekali. Enggak ada satu orang pun dari ulama yang memahami seperti itu. Yang pertama karena hadis Rasulullah SAW tidak mungkin menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, kalau kita bisa memahami dengan jeli, yang disamakan itu adalah cara melihat. Bahwa kalian melihat bulan, mudah atau tidak mudah? Mudah. Apakah perlu mendatangi satu tempat atau tidak perlu mendatangi? Tidak perlu. Kita lihat ke atas, terlihat bulan. Maka kata Nabi, kalian akan melihat Allah dengan mudah seperti itu. Dari tempat-tempat kalian sendiri, dan juga ada dalil bahwa Allah maha tinggi. Karena dikatakan melihatnya ke atas. Maka dia akan melihat Allah dari tempat-tempatnya, di singgah sananya, di surga yang nikmat yang indah, di istana-istananya. Ini kenikmatan yang tiada taranya. Kenikmatan memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umin bi anna نبينا محمد صلى الله عليه وعلى alihi wasallam khataman nabiyyin wal mursalin dan aku beriman kata Syekh bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir penutup para nabi dan penutup para rasul wala yasihu imana 'abdin hatta yu'mina bi risalatih tidak sah iman seorang hamba hingga dia beriman kepada Rasulullah SAW. Nggak cukup dengan asyhadu la ilaha illallah. Harus mempersaksikan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini juga cukup sebagai bukti bahwa ucapan-ucapan mereka dusta yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad bin Al-Muwahhab mengaku nabi, mengaku rasul. Astagfirullah. Beliau menyatakan dengan tegas, aku beriman bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir dan rasul terakhir khatamun nabiyyin dan tidak sah imannya seseorang hingga dia beriman kepada Rasulullah sallam wa yashhad bi dan mempersaksikan kenabiannya wa anna afdala ummatihi kata beliau dan aku berkeyakinan bahwa sebaik-baik manusia setelahnya adalah Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى aku beriman bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq kemudian Umar yang dijuluki Al-Faruq kemudian Uthman yang dijuluki Zunnurain pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi SAW. Kemudian Ali al-Murtawa, kemudian Ali yang dijuluki al-Murtawa. Thumma baqiyatul ashrah. Kemudian yang berikutnya adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian ahli badr. Kemudian ahli syajarah. Ahli syajarah adalah para sahabat yang berbaiat di bawah pohon. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dengan keribuan. Apa kalimatnya dalam Al-Quran? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Sungguh Allah telah riba kepada orang-orang yang berbayat kepadamu di bawah pohon itu. Berarti sahabat yang berbayat semuanya dijamin dengan keridhaan. Kalau dijamin dengan keridhaan jangan khawatir, nggak akan ada yang masuk neraka satu orang pun. Dan pasti semuanya akan masuk surga. Karena Allah telah ridho. Laqad radiyallah. Dengan lam taukid dan qad yang berfungsi taukid pula. Penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Allah telah ridho pada mereka-mereka yang berbayat kepadamu di bawah pohon. Maka catat semua nama-nama para sahabat saat itu. Maka semua itu adalah orang yang dijamin. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, bahkan muttafaq alaih, la yadkhulun nar ahadun bayat tahta syajarah. Nggak akan masuk neraka. Seorang pun yang berbayat di bawah pohon itu. Ini para sahabat. Maka sungguh betapa jahatnya kaum syiah. Yang mencerca para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beliau bukan syiah. Bahkan menentang kaum syiah. Menyatakan aku beriman bahwa Rasulullah penutup para nabi dan yang paling baik dari pengikutnya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan kemudian yang sepuluh yang diberitakan dijamin dengan surga, dan kemudian pengikut peran Badar, dan kemudian pengikut Bayatul Ridwan. sahabah radhiyallahu taala anhum, kemudian seluruh para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Wa tawalla ashab Rasulillah, maka aku berwala, berloyalitas, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka siapa yang menuduhnya dengan syiah, maka dia berdusta. Syekh bukan syiah, pencinta sahabat. Wa adkur mahasinahum. Aku sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa taradda anhum dan aku mendoakan keridhaan untuk mereka radhiyallahu anhum Wa lahum dan aku memintakan ampun untuk mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan yang datang setelah para sahabat berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami." Dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman dan itu yang dilakukan oleh Syekh. Ya. Aku memintakan ampun untuk orang-orang yang lebih dulu beriman, yaitu para sahabat. Wa akufa'an masawihim dan aku menahan lisanku. Tidak mau membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Karena sudah dijamin dengan ampunan. Sudah dijamin dengan keridoan. Kalaupun ada. Karena mereka manusia. Karena mereka manusia. Bisa jadi memiliki kekeliruan atau kesalahan atau ketergelinciran, maka jangan diceritakan. Ya. Apa hukum yang kita akan kejelekan seorang mukmin? Riba. Ya. Apa hukumnya riba? Dosa. Besar atau kecil? Kata Syed Uthaymin besar karena diancam dengan ancaman azab. Ya. Kalau yang digibahi orang yang mulia lebih dosa lagi. Kalau digibahi para ulama lebih tinggi lagi, apalagi yang digibahi adalah para sahabat, generasi pertama, generasi utama. Radhiyallahu taala anhum warzahum. Maka lebih lebih besar, lebih besar lagi. Kenapa? Kita mencari-cari kesalahan mereka, menceritakan kesalahan mereka dalam keadaan Allah sudah menjamin ampunan buat mereka.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 Asyiddaw alal kufar rahama bainahum. Tegas, keras terhadap orang kafir, tapi mereka saling menyayangi sesama mereka. Mereka selalu sujud, beribadah kepada Allah SWT. Karena mencari keridhaan Allah. Mereka begini, mereka disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Sampai pada kalimat Allah janjikan untuk mereka. Maghfiratan wa ajran azima. Ampunan dan pahala. Mereka sudah dijanjikan ampunan. Siapa yang dijanjikan dengan ampunan? Yang ma'ar rasul. Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Siapa yang ladzina ma'ahu? Siapa yang Allah katakan walladzina ma'ahu dan yang bersamanya? yang bersamanya di zamannya, yang bersamanya di tempatnya, yang bersamanya dalam iman, yang bersamanya dalam Islam, yang bersamanya dalam berjuang fisabilillah, yang bersamanya dalam jihad. Man haula? Siapa mereka? Para sahabat. Ridhomu alim ajma'in. Allah janjikan untuk mereka dan janji Allah pasti benar dan janji Allah pasti ditepati. Allah katakan wa'adallahu amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima mereka sudah dijamin dengan ampunan. Ini Kalau mau dicari-cari kesalahan, ada saja kesalahan-kesalahan. Bulan mau bulan. Tetapi kalian hitung kesalahanmu dengan kesalahan sahabat. Banyak mana? Setelah itu, kamu lihat. Itu dijamin dengan ampunan. Kamu, apakah dijamin dengan ampunan? Ini kejahatan kaum syiah. Selalu menukil, menukil, menukil. Dan jahatnya kaum Syiah, mereka berkhianat karena menukil satu kisah memotong kisah yang lainnya. Tahu kamu siapa pula? Itu adalah yang pernah dikatakan oleh Nabi sebagai fakta. Sahabat. Disebutkan oleh mereka riwayatnya. Ini riwayatnya. Dalam kitab sunni, bukan dalam kitab syiah. Memang ada tetapi ketika rasulullah menyatakan menyatakan, tanun an, apakah engkau akan jatuhkan fitnah? Dia bertobat beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada Rasulullah dan sekian banyak perbuatan baik setelahnya. Sahabat yang lain, ini orang yang begini dan begitu. Ternyata <laughs> setelah melakukan hal tersebut, ketika menyatakan sahabatnya, Ya Aswad, wahai anak budak hitam. Pokoknya mencelah sahabat lagi. Khalid bin Walid. Ini orang yang mulutnya kotor yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada jahiliyah. Digunting sampai di situ. Enggak diceritakan bagaimana dia minta maaf kepada Bilal dan minta diinjak ya Bilal injak kepalaku supaya kau tahu bahwa aku dengan engkau lebih mulia engkau daripada aku. Ini enggak dikisahkan. Ini kejahatan mereka. Kita katakan kalaupun benar-benar itu salah, sudah dijamin dengan ampunan apalagi ternyata istighfarnya dan taubatnya sangat jelas. yang Janji Allah dengan ampunan sudah sangat jelas. Pertama di ayat tadi. Yang kedua dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan laqad taballahu 'alan nabi. Sungguh Allah telah menerima taubatnya Nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah Allah telah terima taubatnya Allah telah ampuni mereka Rasul dan Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Rasul di saat-saat sulit Sampai pada ayat berikutnya, wa ala salasatil ladina khulifu dan juga kepada tiga orang yang tidak ikut perang. Sahabat tidak ikut perang, Menangis, menangis, menangis karena dihukum oleh Rasulullah SAW. Ternyata Allah turunkan ampunannya. Wa ala salasa Alladina khulifu. Dan atas tiga orang yang tidak ikut berangkat perang. Allah ampuni mereka. Khulifin a'azakumullah muslimin mati. Sangat mulianya tiga orang sahabat tadi. Mendapatkan ampunan dari Allah langsung min fawqi sab'i samawat dalam bentuk ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh kaum muslimin setiap salat mereka. Masya Allah. Dibaca pagi dan sore. Dan juga Allah ampuni mereka yang tiga orang tidak ikut perangkat jihad. Kak bin Malik dan dua sahabat lainnya. Maka apakah pantas kita ceritakan? Ah, tiga sahabat itu sahabat yang dikucilkan oleh Nabi. Yang Nabi aja nggak memberi salam kepadanya. Nabi nggak mau menjawab salamnya. Bahkan Nabi nggak mau berbicara dengannya. Menengok pun tidak ketika dia datang ke masjid. Kisah-kisah itu ada. Betul, tetapi naudzubillah pengkhianatan Syiah mengguntingnya sampai di situ. Yang selanjutnya nggak diceritakan, turun ayat tadi nggak diceritakan juga. Kalau didengar oleh orang-orang awam yang jahil, apalagi dibawakannya hadisnya sepotong, separuh, lihat riwayatnya, riwayat sahih. Termakan mereka, langsung mencerca Ka'ab bin Malik, mencerca sahabat-sahabat, Adapun Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan aku memuliakan para sahabat. Aku menyebut kebaikan mereka. Aku mendoakan keridhaan untuk mereka dan aku mendoakan ampunan untuk mereka dan aku menahan lisanku untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka wa askut amma syajara bainahum dan aku diam tidak membicarakan perselisihan yang ada di antara mereka. Ini yang terbaik. Ini adalah prinsip yang sungguh di atas hak. Askut, aku diam. Tidak membicarakan perselisihan mereka. Seorang ulama menyatakan, Alhamdulillah, aku diselamatkan oleh Allah tanganku. Tidak ikut berperang dalam fitnah tersebut. Maka apakah aku akan ikut dengan lidahku dalam perang tersebut? Allah sudah bersihkan tanganku dari darah mereka. Apakah aku akan mengotori lidahku dengan membicarakan mereka? Artinya kalian dan kita ini bersyukur tidak terlibat dalam fitnah tersebut. Fitnah Siffin misalnya atau perang Jamal yang terlibat hanya para sahabat. Uskup, diam. Jangan ikut campur. Oh ini yang benar, ini yang salah, ini yang kurang ajar, ini yang salah duluan, ini yang... Kamu siapa? Yang hadir saja simpang siur beritanya. Apalagi kita yang tidak hadir tempat tersebut. Maka alhamdulillah tangan kita nggak ikut dalam fitnah tersebut. Maka mulut kita jaga jangan sampai ikut. Tangan kita diselamatkan, ternyata mulut kita ikut bicara. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang boleh, ini yang jahat, ini yang begini, ini yang begitu. Siapa kamu? Jaga lidahmu. Mereka para sahabat yang mulia yang mendapatkan jaminan dari Allah SWT dengan maghfiratan wa ajran azima. Qala wa atarabba an ummahatil mu'minin. Kata Syekh lagi selanjutnya dan aku mendoakan keridhaan untuk para ummahatil mu'minin, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-mutahhirat min kulli su' yang suci terjaga dari kejelekan-kejelekan. Wa -kejelekan. dan aku meyakini adanya karamat al-aulia. Lihat azakumullah. Sebagian orang mengira bahwa Syekh nggak percaya dengan keramat-keramat. Sebentar, apa yang dimaksud dengan karamah? Kalau karamat-karamat itu adalah karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya untuk memuliakannya, maka itu adalah perkara yang hak yang mungkin saja terjadi pada orang-orang saleh. Beliau beriman dan saya beriman dan semua para ulama beriman bahwa kadang Allah memberikan karamah pada orang-orang saleh, pada wali-walinya. Maka Syekh menyatakan wa uqirru dan aku menetapkan dengan yakin adanya karamah al-aulia. Tetapi karamah-karamah itu tidak menjadikan alasan orang itu disembah. Ini kuburan orang waliullah. Waliullah punya karamah. Karena punya karamah, dia bisa mengabulkan doa kita. Oh, tidak bisa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun karamah, maksudnya ketika dia hidup, dia memiliki tiba-tiba kejadian yang luar biasa. Dan ciri-cirinya kalau itu karamah, pertama tidak direncanakan atau tiba-tiba saja terjadi yang kedua dalam keadaan dia tetap di atas sunnah. Tetap di atas sunnah. Kalau tidak di atas sunnah maka keanehan-keanehan yang terjadi bukanlah karamah. Kalau tidak di atas sunnah maka keanehan-keanehan yang terjadi bukan dari Allah sebagai kemuliaan. Tetapi bisa jadi itu adalah keanehan syaitaniyah. Keanehan dari syaitan. Makanya Imam Syafi'i menyatakan La tusaddiqhum. Walau yusalluna alal ma. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka sholat di atas air. Hatta yutabbiqus sunnah. Sampai mencocoki sunnah. Jadi walaupun mereka sholatnya di atas air, kamu lihat, sholatnya di atas kolam. Tidak tenggelam, tidak masuk ke dalam air, tetap kering. Wah berarti wali. Sebentar, sebentar. Jangan terburu-buru menyatakan dia wali. Lihat, apakah ala sunnah? Apakah di atas sunnah? Kalau tidak di atas sunnah, la tusaddiqhum. Kata siapa? Kata Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i. Dan ucapan Imam Syafi'i dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dikata Syekhul Islam menyatakan betul kata Imam Syafi'i. La tusaddiqhum wa yusaluna 'ala al-ma' wa yatiru fil hawa. Kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, betul apa kata Muhammad bin Idris Syafi'i. Jangan percaya pada mereka. Walaupun salah di atas air. Dan saya katakan walaupun terbang di langit. Hatta yutabiqus sunnah. Sampai mencocoki sunnah. Alhamdulillah. Tetapi di Indonesia ini murahnya kata karomah. Murah meriah. Semua mendapatkan gelar karomah. Sampai orang gila yang bisa menjawab nomor. Dikatakan sebagai Waliyum min awliya ilah. Karena punya karomah. Tiba-tiba ketika ditanya, jawab nomor sembarangan, ternyata benar. Wah, waliyun min awliya illah. Punya karomah. Orang gila. Hal itu sunnah. Jangankan sunnah. Itu akal aja enggak. Mencocoki akalnya saja enggak. Apalagi dia sholat atau puasa. Dan mereka mempelajari ilmu-ilmu sihir supaya dianggap karomah. Ini yang menyedihkan. Pondok-pondok pesantren diajarkan di sana bagaimana supaya kebal peluru, supaya kebal pisau, supaya kebal tidak bisa ditusuk dan belajar berbagai macam keanehan-keanehan dikatakan bahwa itu karoma. Kalau aroma nggak perlu dipelajari. Pelajari agama Allah, kerjakan agama Allah kerjakan, beriman dan bertakwa, maka dia wali Allah. Kadang diberi karomah, kadang tidak. Tidak harus ada karomah. Siapa aulia Allah? Inna aulia Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu aulia Allah. Yaitu orang-orang yang tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan bersedih. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali min aulia illah. Itu wali min aulia illah dan dikatakan dalam hadis qudsi dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih bahwa Nabi menyatakan Allah berfirman ya, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba melakukan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian dia menambah dengan yang nawafil. Dengan sunnah-sunnah yang nafilah. Hatta uhibbahu. Hingga aku cinta kata Allah kepadanya. Itu wali-wali Allah. Mengerjakan yang wajib-wajibnya. Kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnahnya. Maka Allah cinta kepadanya. Ini wali Allah, Bukan wali Allah itu kemudian belajar sihir supaya jadi wali. Belajar kembal supaya jadi wali. Belajar bisa sholat di atas air supaya jadi wali dan ketika seorang yang pernah ngaji pada saya dan menceritakan pengalamannya di pesantrennya di Madura. Saya waktu itu saat disuruh oleh kiai saya untuk duduk di kuburan, tidak pergi kemana-mana, dikasih pedang. Kalau kamu lulus, kamu akan mendapatkan karomah katanya. Duduk saja di situ. Apa namanya itu? Ibadah? Diajarkan dalam sunnah? Enggak diajarkan dalam sunnah. Apakah diajarkan dalam hadis? Tidak. Yang diajarkan dalam hadis justru beribadah di masjid-masjid, bukan di kuburan. Bahkan itu bukan disuruh ibadah, suruh diam saja di situ. Kalau ada yang mengganggu kamu, tebas lehernya. Muncul keanehan-keanehan. Iya, dan dia tebas dengan pedangnya, hilang. Muncul wanita, ditebas lagi, hilang. Muncul ular, tebas lagi, hilang. Sampai keesokan harinya. Bahkan ada yang disuruh sampai sekian hari. Bahkan ada yang disuruh sampai 40 hari. Lalu bagaimana sholatnya? Alhamdulillah rajim. Apakah itu ajaran Islam? Bukan ajaran Islam. Berarti keanehannya dari mana? Dari syaitan. Itu sihir. Bukan karamah. Maka perhatikan ucapan saya. Umin. Aku beriman. Dan aku ukur menetapkan adanya karamah-karamah bagi para wali wa malahum minal mukasyafat dan juga apa yang Allah berikan pada mereka dari mukasyafat mukasyafat itu sesuatu yang disingkapkan oleh Allah kepadanya jadi tahu seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika berkhutbah tiba-tiba berkata ilal jabal ilal jabal kemudian dilanjutkan lagi khutbahnya orang-orang bertanya apa maksudnya ilal jabal ilal jabal ke gunung ke gunung Tak ngerti Ya Amirul Mukminin, engkau tadi berkhutbah, tiba-tiba berkata seperti itu maksudnya apa? Tiba-tiba terbetik di benakku tentang pasukan yang sedang berperang. Dia akan dicegat dari sini. Maka aku berkata pada mereka, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Dengan spontan, tidak direncanakan. Ya. Ternyata pasukan itu ketika tiba berkata, kami tadinya akan lurus, ya, tapi terdengar suara Umar ke gunung, ke gunung. Maka kami ke gunung, kami selamat. Dari jebakan mereka. Ini karamah. Coba diulangi. Tidak ya, bisa. Karena itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk karamah ketika Imam Ahmad rahimahullah dicambuk, dicambuk, dipaksa untuk menyatakan Al-Qur'an makhluk, dia tidak mau mengatakan Quran makhluk, tetap istiqamah. Menyatakan Al-Quran ucapan Allah. Al-Quran ucapan Allah. Sampai ketika baju-baju baju sudah robek-robek dan dia khawatir. Auratnya terbongkar atau aurat auratnya terbuka. Maka dia berdoa, "Ya Allah, auratku. Ya Allah, auratku." Jadi ikat. Dan pakaiannya robek, robek, robek dan khawatir auratnya terbuka, menyatakan, "Ya Allah, auratku." Jagalah aku dari mereka, jagalah aku dari kejahatan mereka. Maka tiba-tiba yang mencambuk itu berhenti dan berlari dengan muka pucat. Dan mereka-mereka yang menemui orang ini berkata, ada apa denganmu? Seperti ketakutan seperti itu. Dengan muka yang pucat. Sungguh demi Allah, aku melihat unta yang ganas. Yang akan menginjak-injak aku. Yang akan menerkam aku. Karena bila Imam Ahmad tidak melihat apa-apa. Dan tidak merencanakan aku akan sihir dengan sihir. Tidak ada. Nggak ada mengancam aku akan kerahkan bantuan jin, seribu jin, nggak ada. Nggak merencanakan seperti itu. Hanya berdoa, ya Allah selamatkan aku. Ternyata Allah selamatkan dengan cara yang seperti itu. Demikian pula pasukan para sahabat ketika berangkat berperang fisabilillah ingin menyeberangi sungai Efrat. Maka mereka berkata, pemimpinannya pada anak buahnya, apakah kalian mengerjakan sunnah-sunnah hari ini? Apakah ada yang belum mencukur kemaluan bulu kemaluannya, apakah ada yang belum mencukur uh, kuku-kukunya, periksa semua. Ya. Sudah selesai? Berangkat. Kalau semuanya sudah di atas sunnah, kita berangkat. Maka ketika menyeberangi sungai Efrat, kaki-kaki kuda itu tidak masuk dalam air, di atas air jalannya. Dan ini diriwayatkan dalam banyak riwayat. Terjadi dan benar-benar terjadi. Apa kena rencanakan? Kena rencanakan. Mereka tidak tahu akan terjadi begitu. Ini yang namanya karamah. Kadang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, kadang juga Allah tidak berikan, maka itu tidak jadi syarat. Kalau ada karamah berarti saleh, kalau tidak ada karamah belum, belum saleh, belum wali, tidak demikian. Wali itu diukur bukan dengan itu. Wali diukur dengan amanu wattaqau. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Qala selanjutnya kata beliau illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a hanya saja wali-wali Allah tadi yang memiliki karamah tidak berhak untuk diibadahi Wala minhum dan jangan berdoa pada mereka. Wala yakbir alaihi illallah karena nggak akan ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Lihat tetap lurus. Beriman adanya karamah, tetapi tetap di atas tauhid. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Wala ashhad li ahadin minal muslimin bi jannatin wala nar dan aku tidak mempersaksikan kepada kaum muslimin dengan surga atau neraka. Tidak memastikan fulan fil jannah fulan finnar. Ini juga membantah tuduhan mereka. Bahwa Wahabi itu mengaku-ngaku surga itu cuma milik mereka. Kan begitu tuduhannya. Padahal imam sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, menyatakan aku mem tidak mempersaksikan siapapun dengan surga atau dengan neraka. Illa man syahidalahu Rasulullah SAW. Kecuali yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa mereka fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, sampai 10 orang fil jannah, maka kita pun beriman bahwa mereka fil jannah. Kalau tidak, maka kita berkata mudah-mudahan masuk surga. Bukan kepastian. Tidak boleh memastikan. Bagaimana itu orang soleh, syekh, al-allamah, fulan bin fulan. Disebutkan masyaih yang kita kenal sebagai syekh ahli sunnah. Pasti di surga? Jangan. Kita katakan insya Allah ahli jannah. Kita lihat dohirnya, masya Allah, saleh, mu'min, taqi, ala ilmin, yudarris wa yu'allim, masya Allah. Tetap kita katakan mudah-mudahan fil jannah. Tidak dengan kepastian. Walan yuzakki Allah ahada. Kita tidak boleh mensucikan siapapun di hadapan Allah karena kita hanya mengetahui yang zahir, Allah yang mengetahui yang batin. Kalau Walakinni arju lil muhsin. Tetapi aku berharap bagi orang-orang yang muhsin akan masuk surga. Wa khafu 'alal musi dan aku mengkhawatirkan orang yang jelek, khawatir takut diazab dalam neraka. Walau kafir ahadan minal muslimina bidzambin dan aku tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Lihat. Ini membantah tuduhan-tuduhan mereka yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai khawarij. Mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak. Beliau mempersaksikan. Wala ukafir ahada. Aku tidak mengkafirkan siapapun dengan dosa-dosa besar. Wala ukhriju an dairatil Islam. Aku tidak mengeluarkan mereka dari daerah keislaman.